Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada. Semoga senantiasa diberi oleh Allah kekhusyukan di dalam sholat. Semoga diberi oleh Allah kenikmatan di dalam melakukan sholat. Dan itulah pembahasan pada pertemuan yang lalu sekarang kita akan lanjutkan untuk menyempurnakan perjalanan kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk, maka saat ini kita akan menyampaikan penyempurna daripada sholat itu sendiri. Yaitu yang pertama, sebisa mungkin lakukanlah sholat dengan berjamaah. Yang kedua, dan sebisa mungkin lakukan sholat di awal waktu. Melakukan sholat dengan berjamaah di dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu ada dua pendapat. Yang satu sebagian mengatakan fardu kifayah, sebagian lagi mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Artinya pahalanya luar biasa besar. Sampai riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan melakukan sholat berjamaah. Sholatul jamaati. Afdal min sholatil fadli. Sholat berjamaah lebih bagus daripada sholat sendirian. Sampai digambarkan ada dua riwayat. Melebihi dari 50 dan 25 derajat ada yang. Sampai 27. Dan kemudian di dalam madhab lain seperti madhabnya Imam Ahmad ibn Hambal melakukan sholat berjamaah itu ternyata hukumnya wajib. Dan pendapat ini yang sangat disenangi juga oleh Al-Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Imam Haddad, penyusun Ratibul Haddad, penyusun kitab Adab Sulukil Murid, beliau lebih cenderung mengatakan bahasanya sholat berjamaah adalah wajib seperti madhabnya Imam Ahmad ibn Hambal. Karena begitu besarnya pahalanya sholat berjamaah, maka jangan sampai di antara kita membiasakan meninggalkan sholat berjamaah. Memang jumhur ulama mengatakan tidak wajib, akan tapi biarpun tidak wajib, tapi sunnah yang dikukuhkan. Kalau memang kita merasa diri kita butuh kepada kemuliaan di hadapan Allah, butuh keriduan dari Allah, keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala, membutuhkan pahala, inilah saatnya. Mumpung kita sudah melakukan sholat, yuk kita tambah dengan sholat berjamaah sebisa mungkin dilakukan di dalam masjid. Kalau ternyata mungkin kita di perjalanan dan sebagainya, atau di, di ruang kerja kita yang susah atau jauh dari masjid, atau tidak mungkin kita meninggalkan toko kita mungkin, atau usaha kita mungkin, maka kita bisa bisa melakukan sholat berjamaah di tempat itu. Indah biasakan kita melakukan sholat berjamaah dan jangan membiasakan sholat sendirian. Kemudian yang kedua sholat awal waktu agar kita cepat lega sehingga kita kalau menunda itu setan pandai betul Setan itu luar biasa kalau ingin menjerumuskan orang. Biasanya menunda-nunda sholat. Yang dagang misalnya lihat. Akan dikirim oleh setan orang-orang yang belanja itu biasanya mendekati waktu akhir sholat. Yang asar menjelang maghrib. Wah ramainya orang belanja. Sehingga apa? Seandainya pun melakukan sholat, dilakukan sholat dengan tidak khusuk kayak tadi yang kita sebutkan. Maka hati-hati. Paling enak awal waktu. Saya pastikan mendengar azan, Aku akan bergegas mengambil air wudhu, melakukan sholat dua rakaat selesai. Setelah itu aku melakukan sholat Allah. Dan itu pekerjaan